<clears throat> Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ayat 19 sampai 23, "Afara'aytumul Lata wal Uzza?" Beritahukan kepadaku tentang berhala-berhala yang kalian sembah di antaranya adalah Allata wal Uzza kemudian wa Manat as-salisatal ukhra Manat yang ketiga Alakumudz dzakar wa lahul Pantaskah kalian mempunyai anak-anak atau sesembahan-sembahan yang laki-laki sedangkan kalian mengatakan bahwa lahu yakni Allah mempunyai anak-anak yang perempuan. Tilka idzan qismatun dhiza. Pembagian seperti ini orang-orang musyrik jahiliyah saat itu menyatakan bahwa mereka yang mempunyai anak-anak yang laki-laki sementara Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak-anak perempuan. Pembagian seperti ini adalah pembagian yang batil, yang zalim. Itu ya, adalah pembagian yang zalim. In hiya illa asma'un sammaituhu sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Pembagian seperti itu bahwa <clears throat> mereka mencintai memiliki yang laki-laki lalu Allah Subhanahu wa taala e, mengatakan mempunyai anak-anak perempuan mereka mengatakan Malaikat adalah anak-anak Allah dan malaikat itu perempuan. Pemahaman seperti itu semata-mata adalah eh, penamaan-penamaan yang kalian lakukan. Begitu pula yang dilakukan oleh nenek atau kakek moyang kalian. Ma anzalallahu biha min sultan. Sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan penjelasan, tidak menurunkan wahyu tentang pembagian seperti ini. Iyattabi'una illa dhann mereka hanya mengikuti praduga, ya, dugaan, dhon semata. Wa ma tahwal anfus dan sesuatu yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. Jadi eh, keinginan mereka untuk mendapatkan kekuasaan, untuk mendapatkan ke eh, duniawi, untuk mendapatkan kenikmatan duniawi, sehingga mereka melintir melintir begitu. Hati-hati, ya. Ada banyak orang yang dalam rangka mengekalkan kekuasaannya atau mungkin mendapatkan eh, harta yang banyak, mereka berani mengatakan membuat statement pernyataan-pernyataan yang sama sekali tidak berdasarkan dalil dan ini banyak tidak hanya zaman dahulu kayaknya hari ini juga ya, ada walaqad ja'ahum min rabbihimul huda padahal telah datang kepada mereka ini dari Tuhan mereka yaitu Allah al-huda petunjuk Al-Qur'an ya Allah menurunkan rasulnya eh, Al-Qur'an dan mengutus rasulnya tapi mereka masih juga ngeyel dengan pendapat-pendapat ya khayalan-khayalan khurafat keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar seperti ini <clears throat> ayat ini secara global mengandung makna bahwa orang-orang musyrikin di dalam eh, beribadah kepada berhala-berhala yang tidak ya, mempunyai apa-apa, tidak berakal, bahkan boro-boro berakal, hidup saya tidak. Tidak bisa memberi manfaat, tidak pula bisa menolak mudarat. Di antaranya adalah tiga berhala yang besar ini, Lata, Uzza dan Manat. Dan mereka ini tentu saja beribadah kepada berhala-berhala itu tanpa ada Eh, penjelasan jelas ya, tidak ada dalil, tidak ada eh, dasarnya. Semata-mata apa mengikuti hawa nafsunya, semata-mata mengikuti ajaran nenek moyang. Perhatikan di sini. Iyattabi'una illa dhanna uh, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Jadi kalau saat ini juga ada orang, wah ini tradisi, oh ini peninggalan. Ya sama, di sini sudah disindir oleh Al-Quran. Ya. Hendaknya kita mempunyai dalil. Mana ini dalil dari Al-Quran, mana dalil dari Al-Hadis. Oh tidak perlu mas dalil, yang penting mbah-mbah bian ngono. Ya, lah ini, sampai hari ini warisan gaya seperti masih ada. Masa kita mau mengikuti gaya orang-orang jahiliyah 14 abad yang lalu? Tentu tidak. Ya, kalau dikatakan begitu, oh itu jadul. Tapi kalian sesungguhnya mengikuti gaya mereka. Kalau tidak mau mengikuti keben kebenaran. <clears throat> Dan ini nyata. Bahwa di dalam ayat ini, kita dilarang untuk bertabarruk kepada pohon atau kepada eh, apa namanya batu ya karena lata itu adalah eh, batu, ya nama sebuah batu besar begitu yang dijadikan berhala, yang dipahat, yang di eh, apa namanya? Ya, dibuatlah begitu diagungkan oleh mereka, ya. Sedangkan Uzza adalah pohon yang besar. Ya, dan banyak kalau di sini pohon beringin atau pohon apa yang biasanya dijadikan tempat-tempat keramat. Pohon apa? Di samping pohon beringin. Ya. Ya pokoknya pohon gede, mungkin pohon jati atau pohon apa yang gede yang kelihatan e, serem begitu. Ya sama, batu juga sama. Kalau sekarang banyak banget. Ini batu berhala ini banyak. Ya, ini penting sama bahwa ini adalah termasuk perbuatan syirik jelas. Jelas perbuatan syirik. Dan orang-orang yang beribadah pada saat itu meyakini bahwa ketika mereka beribadah ke tempat-tempat wingit keramat seperti itu yang dianggap keramat itu kan mendatangkan karomah mungkin begitu ya kalau bahasa Arabnya tapi ini salah ya penggunaan ya mereka menganggap bisa mendatangkan apa keberkahan mereka bisa e, mendatangkan manfaat menolak apa namanya motorot begitu pula Barangkali orang-orang yang mengagungkan kuburan sama, ini kuburan dalam bentuk apa? Bangunan, dalam bentuk batu besar, ya sama. Untuk bertabaruk di kuburan, ya sebagaimana mereka bertabaruk pada Lata, ya atau Uzza atau Manat. <clears throat> yang bisa kita ambil atau faedah yang bisa kita petik dari ayat ini bahwa bertabaruk, istilah bertabaruk adalah mencari barokah mencari kebaikan ya pada batu, kayu, pohon atau apa saja ya selain Allah dan selain yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya adalah perbuatan syirik. Karena ada memang nanti benda-benda yang memang bisa eh, kita harapkan eh, berkahnya. Misalnya ma'u zam-zam ya air zam-zam kita ketika minum air zam-zam kita berdoa ma'u zam-zam lima syuribalahu air zam-zam ini bisa membawa manfaat ya tentu dengan izin Allah sesuai dengan tujuan kita meminumnya waktu minum air zam-zam eh, yang bujang-bujang lapo ini segera ya Allah bismillah segera datangkan ya istri yang solehah boleh ya seperti itu <clears throat> Yang kedua, kita dianjurkan atau disyariatkan supaya membantah orang-orang musyrik untuk ya, membatalkan atau mengalahkan kesyirikan dan untuk menegakkan tauhid. Tentu dengan berbagai macam cara. Mungkin kita bisa menulis buletin tauhid atau apa terserah buatlah tulisan-tulisan untuk menjelaskan kepada umat tentang kesalahan syirik ya tentang rendahnya orang-orang yang berlaku syirik tentang tingginya tauhid berkahnya tauhid dan seterusnya yang ketiga bahwa setiap hukum setiap aturan setiap eh, keyakinan apapun tidak boleh kecuali dengan dalil yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau disebutkan oleh rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita meyakini berhukum pada sesuatu atau ini dan itu semata-mata karena apa? Dhon, dugaan. Ini kayaknya begini deh, kayaknya. Ya. Atau juga karena hawa nafsu. Oh, ini begini, kalau begini jadi begini. <clears throat> dan ini banyak kalau kita jujur betapa banyak perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya dalam agama Islam yang sekarang marak, perbuatan-perbuatan yang dianggap oleh mereka sebagai ritual-ritual religius, ya. Tetapi ternyata tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya. Tapi mereka, oh ini kan, ini kan, ini kan, iya apa iya? Wah, kalau nggak percaya silahkan lihat yang terjadi. Mas begini Dapur, ini kan baik, ini kan begini. Ternyata di balik itu ujung-ujungnya untuk mengumpulkan massa misalnya biar nanti nyoblos nomor atau gambar saya misalnya begitu padahal dia tahu ini nggak betul tapi kalau kemudian saya berdalil ini ya bagaimana nanti saya tidak jadi kepilih misalnya atau saya wah popularitas saya turun dong kalau saya mengikuti kebenaran misalnya madhab saya atau organisasi saya partai saya keliru misalnya dalam menentukan hukum kemudian orang lain menasihati lo. kalau saya ikut dia wah berarti pamor saya wah selama ini ya Pak Ustadz Pak Kiai ternyata salah pahamnya malu kan nah daripada malu lebih baik saya pelintir-pelintir cari banyak alasan ini hati-hati hati-hati seperti ini yang keempat <clears throat> bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan argumen kepada seluruh umat manusia yaitu apa dengan mengutus seorang rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menurunkan Al-Qur'anul Karim. Maka tidak ada alasan lagi besok di hari kiamat, ya Allah saya belum mendapatkan bukti. Lah ini ada bukti agama Islam. Ya dengan Al-Qur'an, dengan nabinya. Sudah ada, mengapa kalian tidak mau beriman? <coughs> Kemudian juga bahwa ayat ini mengandung faedah yang kelima, kewajiban supaya mengingkari kemungkaran tentu dengan cara yang benar ya karena semuanya itu sudah ada aturan masing-masing niatnya ikhlas betul begitu pula caranya harus betul tidak hanya niat yang benar tapi caranya keliru atau caranya benar tapi niatnya keliru atau dua-duanya ya sudah niatnya salah ya caranya ya menyimpang ini juga tidak betul jadi harus dalam amar ma'ruf nahi mungkar mengingkari kemungkaran harus betul-betul berdasarkan kaidah-kaidah syariat agama kita. Yang keenam, bahwa peribadatan kepada berhala atau kepada selain Allah adalah batil alias salah dan tertolak. Yang ketujuh, kita wajib menyucikan Allah dari anak baik laki-laki maupun perempuan. Karena orang-orang kafir musyrikin menyatakan bahwa Allah mempunyai anak yaitu anak perempuan. Siapa mereka? Para malaikat. Sedangkan mereka perlu diketahui bahwa orang-orang kafir e, musyrikin jahiliyah saat itu kalau mendapat anak perempuan, wah mereka gengsi, ya, dibunuh hidup-hidup. Wa'dul banat. Ini tidak pantas bagi mereka katanya. Ini pantasnya untuk Allah. Ini aneh. Mereka aja nggak pantas. Yang jelek-jelek dikasih Allah. Menurut mereka. Ini kebangetan sekali. Makanya kita wajib wujubu tanzihillahi subhanahu wa ta'ala anil banini wal banat. Kita wajib menyucikan Allah bahwa Allah tidak mempunyai anak. Lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuan lahu kufuwan ahad. Tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya orang tua. Ya, tidak ada pun yang sebanding dengannya. Tidak ada. Hatta meskipun anak laki-laki pun Allah tidak punya, tidak butuh. Ya, Allah tidak tidak butuh. Allah Al-Ghani, Allah Maha Maha Kaya. Kemudian ini menunjukkan bahwa watak ya, hati orang-orang musyrikin saat itu ini jelek. Dari mana sisi? Tadi. Wong mereka itu tidak suka anak perempuan. Iya kan? Gengsi kalau punya anak perempuan, benci kepada anak perempuan, merasa hina, merasa rendah. Kok kemudian dinisbatkan kepada Allah? Ini anak kebangetan. Keterlaluan. Uang untuk dirinya aja nggak mau, kok dikasih orang lain. Apalagi yang dikasih ini bukan orang, bukan manusia biasa, bukan makhluk, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa ini. Ya, makanya e, penting ya Bahasa kita orang Jawa itu ne, ya, tepos seliro. Nek aku kiro kiro ira seneng ya mosok diwehne wong liyo. Kan begitu. Nek aku ra seneng ya larani yo ya jong larani wong liyo. Yen aku seneng dihormati, hormati orang lain. Begitu. Jadi penting sekali ya subhanallah dan ajaran tepos seliro ini ajaran Islam. La minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini orang-orang kafir musyrikin ini luar biasa. Fitrahnya sudah sudah nggak beres dia. Sudah nggak sudah nggak normal. Iya. Masa yang jelek-jelek dikasih Allah padahal Allah Maha sempurna. Tidak pantas. Untuk orang saja nggak pantas, apalagi untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib ya menyucikan Allah dari hal-hal tadi dan ini menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak mengikuti Allah dan Rasulnya, sesungguhnya mereka bertentangan dengan fitrahnya yang asli. Ya, fitrahnya sudah berubah. Lalu tadi ya, mereka itu tidak suka anak perempuan. Ya. Lalu mereka memberikan anak perempuan kepada Allah Sementara mereka menyatakan bahwa prinsip keyakinan seperti itu sebagai peribadatan kepada Allah. Aneh lagi ini. Dan itu banyak. Saat ini kalau kita jujur, orang-orang mengaku dirinya beribadah. Ini ibadah mas. Ternyata ibadah itu tidak ada tuntunannya dari Rasulullah. Sesungguhnya, bukankah mereka itu merendahkan Rasul? Iya kan? Menganggap dirinya lebih pandai dari Rasul, lalu menganggap itu sebuah ibadah. Padahal Nabi tidak melakukan ibadah itu. Ini sama sebenarnya, mirip-mirip. Ya, mirip-mirip. Merendahkan nabi, ya, menganggap dirinya lebih hebat, menganggap nabi tidak pandai, ya. Sementara mereka menciptakan ibadah-ibadah baru, lalu niatnya untuk beribadah kepada Allah, bagaimana mungkin? Ya, tidak pantas. Oleh karena ini penting sekali nanti ada tauhid, ya, di samping tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, ada tauhid mutaba'ah. Hendaknya kita dalam beribadah di samping betul-betul hanya untuk Allah juga harus betul-betul dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uh, hadis berikutnya setelah ayat-ayat Al-Qur'an tadi An Abi Waqid al-Laisi قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwad kata Abu Lais eh, afan Abu Waqid Al-Laisi kami pernah pergi berjihad bersama Rasulullah pada perang Hunain <clears throat> yaitu Hunain itu nama sebuah lembah nama sebuah lembah yang berada di timur Mekah e, kurang lebih e, disebutkan di sini sekian belas mil ya jaraknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Hunain untuk memerangi kabilah Hawazin, kabilah atau suku e, satu kelompok ya di situ namanya Hawazin. Kata sahabat Abu Waqid Al-Laitsi wa nahnu hudasa'u ahdin. Saat itu kami e, baru mau baru masuk Islam, artinya belum lama masuk Islam. Masih orang-orang baru yang dahulunya orang-orang ya kafir atau orang-orang musyrik lalu sudah masuk Islam. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha. Nah, para sahabat yang ikut berperang bersama Rasulullah pada saat perang Hunain ini sebagian mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Lalu mereka bercerita tadi di antaranya Abu Waqid Al-Laitsi bercerita, orang-orang musyrikin, musuh-musuh mereka itu eh, mempunyai eh, pohon ya, sebuah pohon yang biasa mereka gunakan sebagai tempat apa? Ber beriktikaf. Jadi zaman dahulu itu sudah ada. Kalau di sini juga ada. Ada kuburan, mereka beriktikaf di kuburan. Ada pohon ini beriktikaf. Ada tempat ini. Iya enggak? Sama. Jadi aneh bin ajaib ini kalau orang-orang muslim masih melakukan kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir jahiliyah. Kata Abu Waqid Al-Laisi, orang-orang kafir itu mempunyai sebuah pohon yang biasa mereka gunakan untuk beriktikaf atau e, bukan bukan berputar ya, beriktikaf. E, cari ilham di situ ya apa cari wangsit nah kalau mencari wasit ya di lapangan kalau cari wangsit ya yanutuna biha aslihatahum di samping mereka duduk beriktikaf beribadah di situ kepada sesembahan-sesembahan mereka, mereka juga me menggantungkan apa e senjata mereka dengan harapan bukan sekedar menggantungkan, bukan apa wibentitis titis apa titis bahasa Indonesianya tepat. Jadi kalau nembaknya sambil merem kena. maksudnya kena apa wae ora kena. Ya. Jadi yang penting kena, kena dirinya sendiri juga bisa. Ya. Jadi agar mendapatkan bertabaruk, digantung biar bertabaruk, biar sakti kata mereka. Ya. Jadi kalau perlu ya, pistol ya kalau zaman dulu bukan pistol ya. E, tombak, ada pedang, ada Eh, panah begitu ya. Jadi mungkin belum di belum dilepaskan sudah lempar sendiri gitu ya. Mungkin begitu. Tabarruk. Atau kalau bahasa kita ya seperti peluru kendali ya. Jadi kalau e, manah itu bisa wah muter ya, seperti apa senjata bumerang itu ya. Jadi bisa seperti itu. Mungkin maksudnya demikian. Nah, melihat <clears throat> orang-orang musyrikin yang mempunyai pohon yang dia e, gunakan sebagai tempat beriktikaf, beribadah kepada Tuhan-Tuhan mereka untuk mencari berkah, tentu saja ya, orang-orang muslim yang belum lama masuk Islam masih ya terpengaruh oleh apa? keyakinan-keyakinan dahulu ketika masih menjadi orang-orang musyrik. Maka mereka famarorna bisidrotin ya, fakulna ya Rasulullah ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Ketika mereka melalui sebuah pohon ya yang biasa orang-orang kafir gunakan seperti itu, maka mereka meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ij'al lana ya buat untuk kami dzata anwat pohon yang biasa dipakai untuk mengantungkan apa namanya eh, senjata-senjata kami agar mendapat barokah Kamalahum zatu anwat sebagaimana orang-orang kafir itu mempunyai pohon digunakan yang digunakan untuk menggantung senjata-senjata mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar. Tentu kaget beliau. Ini aneh ini. Inna sunan sesungguhnya seperti itu adalah uh, ajaran atau jalan-jalan. Qultum walladhi nafsi biyadih. Kama qalat Banu Israel li Musa. Ya, Kalian berkata, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Ya, sebagaimana yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa. Artinya dahulu pun pernah Bani Israel meminta kepada Nabi Musa alaihissalam seperti ini sebagaimana yang sekarang kalian minta kepadaku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kebiasaan orang-orang dahulu, ajaran jalan orang-orang terulang kembali. Nah, kalau kita saat ini juga sama. Ya, sesungguhnya fenomena itu sama. Fenomena kesyirikan, cinta dunia, mencari kekuasaan. Ya cuman itu. Dunia ini sini mengiku. Ya, mesti syirik. Ya, mesti cari harta dengan segala cara. Ya, mencari kekuasaan dengan segala cara dan ujung-ujungnya apa? Kalau orang sudah punya kekuasaan dan harta apa? Wanita. Loh iya. Maka subhanallah, Islam mengatur ini semua. Maka ya subhanallah orang kalau sudah tidak bisa ngerem masalah ini ya sudah hancur dia dan itu sama perilaku manusia coba lihat sejarah Firaun ya kayak gitu kekuasaan harta kemudian syirik dia menganggap sombong dan seterusnya menjadi sombong dan seterusnya ya seperti inilah kalau enggak ini ya itu kalau enggak itu ya ini kalau enggak dua-duanya ya. <clears throat> coba lihat berita kalau itu benar ya berita-berita yang diekspos itu ya yang dicari seperti itu ya ujung-ujungnya ya pesta mereka senang-senang duniawi dan pesta itu kalau nggak ada perempuan <laughs> konon katanya hambar ya, ya untuk apa pesta nggak ada perempuannya ya ujungnya itu makanya hati-hati ya bahwa Islam sesungguhnya betul-betul agama yang menjunjung tinggi harkat dan martabat kaum wanita luar biasa <clears throat> maka para ibu atau calon ibu berbahagialah bersyukurlah berbanggalah menjadi seorang wanita muslimah ini luar biasa. Nikmat dari Allah yang sangat besar. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disetir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-A'raf 138, "Ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Kata Bani Israel kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, jadikan buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka mempunyai tuhan-tuhan selain Allah." Ya. Qala innakum qaumun kata Nabi Musa, Ya, sungguh kalian itu orang-orang yang bodoh. Coba kalau saat ini orang-orang berbuat syirik, berbuat kayak gitu kalau dibilang orang bodoh kira-kira gimana? Ngamuk. Ya. Yen menang ojo umuk, yen kalah ojo ngamuk kan gitu. Itu ya, uh, <laughs> apa namanya? Uh, eh, sponjan, semboyan yang dipasang oleh Polri kita seperti itu, siap mengawal. Ya. Jadi Hati-hati. Kata Rasulullah kemudian, latar kabunna sananaman kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti jalan ya jalan orang-orang sebelum kalian. Ini memang demikian dan kalau kita lihat sekarang demikian adanya. Betapa banyak orang berbuat kesyirikan, tapi kemudian mengklaim ini beribadah ini, ini begini, ini begitu. Kalau ditanya dalilnya, ya pokoknya begini. Pak Kiai dulu begini, Pak Ustadz dulu begini, Pak Habib dulu begini, Pak Syekh dulu begini. Ini wangsit. Nah, sama enggak? Ya mirip-mirip. Ya, kalau nggak sama persis, intinya sama. Berbuat syirik, ya, kepada ya, tentu saja berbuat syirik dan ini sebuah larangan yang sangat besar. Kemudian <clears throat> faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama bahwa bertabarruk atau mencari keberkahan dari pohon adalah perbuatan syirik. Begitu pula dari benda-benda yang lainnya yang tidak disebutkan dalilnya. Kalau ada dalilnya, ya tidak masalah. Jadi ada benda-benda yang memang membawa keberkahan. Ada waktu, tempat, benda yang membawa keberkahan. Ada. Waktu misalnya waktu-waktu yang mustajab membawa berkah. Tempat-tempat tertentu, misalnya apa? Masjid, secara khusus masjid Al-Masjidul Haram, Masjid Nabawi misalnya, Masjidul Aqsa membawa berkah tempat ya atau benda ya tadi misalnya air zam-zam atau yang lainnya itu membawa keberkahan kalau memang ada dalilnya tapi kalau tidak maka tidak tidak boleh yang kedua <clears throat> bahwa orang yang sudah meninggalkan kebatilan orang yang sudah meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan ajaran nenek moyang, masuk ke dalam agama Islam, sudah belajar tauhid, sudah ngaji dan seterusnya, belum tentu jaminan 100% sisa-sisa kejayaan keyakinan zaman dahulu sudah hilang secara sempurna. Maka dari itu mosok kita belajar tauhid terus dulu. Kita ini jujur mungkin umur kita sudah 60 tahun, Syirike iki seket. <laughs> Sepuluh ini lenggosok ya untuk memfermak itu ya sulit. Ini juga sama. Ini sahabat bukan main bukan kita. Sahabat Nabi masih ada. Ini masih terbawa kebiasaan. Makanya kebiasaan memang sulit untuk diubah. Bisa nggak bisa, tapi butuh kesabaran, butuh kesungguhan, butuh waktu yang lama. Ya, wong kebiasaan udah-udah upil waktu sholat aja sulitnya diubah. Ya apa iya? Jujur itu kalau ada. Sholat tadi nggak udah-udah begitu sholat. Ya, ya Allah. Itu ada masih. Diingatkan, ya ngerti. Begitu sholat gitu lagi. Dua hari yang lalu saya menemukan ya, potongan kuku di masjid. Saya langsung komentar, loh ini loh. Ini juga kebiasaan buruk. Nggak boleh itu kemudian mengotori masjid. Ya, nek Jumatan itu kalau nggak ya, apa kalau sekarang mungkin ini loh nyokoti kuku. Ya ya Allah ya Rabbi. Kalau dulu mainan kerikil aja nggak boleh. Ya, fakot lago sudah sia-sia. lah sekarang sama aja. Ya mungkin SMS-an jelas tidak boleh waktu sholat Jumat. Kadang-kadang begitu. Kalau nggak tidur ya ngantuk. Kalau ndak ya ngobrol. Kalau ndak ini main HP mungkin. Kalau ndak ya, ya nyokoti kuku. Ya Allah kayak kurang mangan ya. Aneh bin itu kebiasaan apalagi itu sebuah keyakinan yang sudah mendarah daging bahasa kita. Sejak kecil, sejak sebelum kita lahir. Ya enggak? Wong tua orang tua kita kadang nulis mitoni, ya enggak? Loh, jujur saja. bu tanya ke orang tua kita dulu. Waktu tujuh bulan, Bu, Pak, biar saya dipitoni ndak? Ayo. Itu sebelum lahir sudah di ya, isi dengan berbagai kesyirikan seperti itu. Sudah lahir macam-macam, sudah Dengar pertama kali lahir mungkin juga kesirikan macam-macam. Sampai kita gede mungkin baru setelah kuliah mungkin baru oh lagi dong sebule. Ya ini salah semua. Mungkin yang sudah tua setelah punya cucu, setelah pensiun lagi dong. Lah berarti kan banyak sekali. Mari kita ubah, kita bongkar habis itu. Mungkin sudah berkarat, ibaratnya itu sekrup, itu sudah kalau di apa? Dibuka itu sudah nggak bisa karena sudah lengket. Ya pelan-pelan digosok, di apa begitu ya, dikikir, di apa. Berat sekali. Oleh karena itulah pentingnya ya, jangan bicara mosok ngajikin min tauhid, wah loh Mas, tauhid ini sudah mendarah daging, tauhid yang keliru. Ya, atau akidah yang keliru. Nah, kita ganti dengan akidah yang Ya, makanya tidak ada jaminan. Tidak boleh kita merasa, oh kemarin mau kenal ngaji, kemudian merasa sudah saya bersih mas. Oh tidak bisa. Kadang-kadang nggak sadar muncul itu keyakinan. Oleh karena itulah kebiasaan-kebiasaan ini wajib kita eh, tinggalkan ya, dikit demi sedikit ya, sambil jangan lupa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian <clears throat> bahwa sebab orang beribadah kepada berhala atau kepada selain Allah itu diantaranya karena pertama kali dia mengagungkannya atau mengambil keberkahan meyakini ini bisa membawa berkah ini dan itu lama-lama ya awalnya sih tidak tidak beribadah seperti kasus kisah pada zaman Nabi Nuh ya dulu orang-orang itu orang-orang saleh kemudian mereka menjadi apa ya dijadikan oh, untuk dalam rangka mengenang dibuat monumen kemudian begini begitu akhirnya dipajang eh, apa namanya patungnya kemudian lama-lama sekian generasi ya kemudian disembah awalnya apa pengagungan ya agar kita beribadah di sini biar bisa mendapat keberkahan dan seterusnya Kemudian bisa jadi seseorang itu menganggap sesuatu itu baik. Ya, namanya pikiran tuh macam-macam. Pikiran orang beda-beda. Kemudian ditambah bisikan setan. Oh, ini kayaknya bagus ya. Kalau beribadah itu kalau cuman sholat masa 14 tahun yang lalu, eh, 14 abad yang lalu, sholat ngono mbok sesekali kasih variasi. Ya, mungkin sambil goyang apa gimana gitu. Ya ada orang sholat sambil menari, ada zikir sambil bernyanyi. Seperti itu. Ada bisikan menganggap ini sesuatu yang baik. Lalu dia menduga ini bisa digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nyata. Di sebagian tarekat-tarekat itu mereka berzikir dengan bernyanyi, bernari, menari. Iya ada itu. Ini bukan bukan e, omong kosong ada. Ya. Oleh karena itulah, Pak, kadang orang akal manusia begitu. Sehingga apa bisikan setan masuk kemudian terjadilah apa yang mereka inginkan. Membuat kebitahan, membuat halal baru dalam agama kita. Kemudian ini juga ada fikih yang lain ketika Rasulullah mendengar ij'al lana anwatin kama lahum dzatu anwat. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan Allahu akbar. Ya. Ketika kita dianjurkan supaya mengucapkan takbir atau subhanallah ya tasbih ketika mendengar sesuatu yang e, mengherankan ya sesuatu yang barangkali apa ya e, aneh maka kita hendaknya mengucapkan apa Allahu akbar sebagai bentuk apa keheranan kita atau subhanallah aneh bin ajaib mungkin begitu ya jadi ini tadi Allah eh, Rasul mengatakan apa Allahu akbar kemudian Kisah ini menunjukkan bahwa kesyirikan itu masih bisa jadi terjadi di tengah-tengah umat Islam. Wong pada zaman Nabi pun masih terjadi. Nabi masih sugeng, masih ada di tengah-tengah mereka. Toh keyakinan atau anggapan yang mungkin tidak dia sadari ya, menjurus kepada kesyirikan masih terjadi. Apalagi ini zaman sudah jauh dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini hadis menunjukkan bahwa kesyirikan pun masih bisa terjadi di tengah-tengah umat Islam. Tidak ada jaminan. Pokoknya yang melebu Islam mesti bebas dari syirik. Nah, belum tentu. Ya, kenyataannya ada. Kemudian <clears throat> kenyataan saat ini ada nggak kesyirikan di tengah-tengah umat Islam? Ada nggak? Ada. Kata Rasulullah tadi, ya, Allahu Akbar. Inna sunan. Ya, Kultum walladhi nafsi biyadih. Ya. Kama qalat Banu Israel li Musa. Kemudian latar kabunna sanana man kana qablakum. Ini adalah berita nubuwah, berita wahyu. Nabi mengatakan 14 abad yang lalu sekarang terjadi. Bahwa ya, kalian akan mengikuti ya, eh, eh, kebiasaan, perjalanan, konsep, gaya, ajaran hidup orang-orang sebelum kalian. Kenyataannya sekarang terjadi. Banyak orang membuat syirik, banyak orang berbuat aneh-aneh dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini nabi ucapan nabi wahyu. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, bukan ramalan, bukan, tapi ini berita wahyu yang pasti terjadi. Nabi bukan peramal ya, tolong bedakan. Ini berita wahyu, berita nubuah dan pasti terjadi. Dan saat ini kita lihat betapa banyak ya orang-orang yang mengaku dirinya muslim mengaku beragama Islam tapi masih terjebak dalam kesyirikan bahkan naudzubillahi min dzalik kesyirikan akbar bahkan pula mereka mengaku ini sebagai apa ritual ibadah kepada Allah ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah loh iya kalau ditanya ini nggak berbuat syirik mas wong saya mintanya kepada Allah kok ini hanya ubur rampe saja loh podo wae ini hanya serono katanya ya seranane ke perempatan ke kuburan, ke pantai, bukan ke laut ya. Kalau ke laut saya pikir tidak berani mereka ke pantai. Kemudian mereka meminta kepada Allah konon katanya. Tapi ini sesembahan untuk si ya, penunggu ini, penunggu itu dan seterusnya. Ini terjadi. Maka ini adalah tanda-tanda ya, kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya larangan bertasabuh menyerupai mengikuti orang-orang jahiliyah orang-orang Yahudi dan Nasrani secara umum. Perhatikan, latar kabunna sanana man kana qablakum. Kalau kalian tidak hati-hati, sungguh kalian akan mengikuti perjalanan kebiasaan sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Siapa? Ya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan juga apa? Orang-orang jahiliyah. Maka ini larangan keras maka kita kalau tidak bangga dengan ajaran Islam ya meskipun dia muslim tapi penampilannya, ibadahnya, perilakunya, muamalahnya nggak ada bedanya dengan orang-orang ini. Ya, muslim mas muslim. Ya, anting-anting ini ini dihabiskan, ini kasih jambul, kemudian di e, cat ya. Kemudian jenggotnya dihabiskan, ya, dipanjangkan, apalagi tatoan, terus apa meneh? Katoke nek ora sing dhuwur, maaf, bokonge tete ketok tapi kemudian mata kakinya ditutupi lu salah kaprah semua ini iya enggak urusan ngangguk kelambi biar beres iya kan kalau enggak yang perempuan malah dinaikkan di atas iya dengkul ya Allah ya Robbi kalau laki-laki sekarang laki-laki itu kalau enggak di atas dengkul ya di bawah mata kaki padahal aturannya di bawah dengkul di atas mata kaki ya luar biasa pokoknya serba mengikuti mereka lah ini bagaimana kalau seperti ini? Di mana? Islam itu jelas benar dan tidak mungkin keliru. Tapi kan Islam itu pencitraannya akan tampak pada pada umatnya, pada pengikutnya. Lah kalau kita pengikutnya wes ora eh, berpenampilan islami, tidak berperilaku islami, yo ini korupsi, gak ini ngapusi, gak ini eh, berdusta. Lo apa bedanya? Tidak amanah, ya. Lo apa bedanya kalau seperti ini? Hanya bedanya status. Ya. Lalu orang seperti ini mengharapkan dulu kan besok mengharapkan syafaat Nabi. Ya. Apa bedanya dengan orang yang Nasrani mengharapkan apa penebusan do dosa? Apa bedanya? Berbuat syirik, berbuat maksiat, berbuat bid'ah ini, tapi mengharap syafaat Nabi. Sholat yora, ya mengharap syafaat Nabi. Ini malam Jumat solawatan dengan harapan. Itu apa bedanya dengan dengan orang-orang Nasrani yang mengharapkan penebusan dosa? Padahal ini larangan an-nahyu an tashabbuh bi al jahiliyah wal yahud wan nasara. Mari kita berpikir, ya, manusia itu punya akal semua punya yang namanya manusia punya akal bedanya orang Islam itu menggunakan akalnya sementara yang lain maaf ya, tidak menggunakan akalnya dengan benar ya itu yang perlu diperhatikan jadi <clears throat> Subhanallah ya orang Islam itu cerdas meskipun mungkin ada yang hanya lulus SD, lulus SMP, SMA, ah, mungkin ada yang kuliah, ada yang tidak, tapi cerdas meskipun S1, S2, S3 ya, atau S4 <laughs> atau kalau ada S tongtong macam-macam ya. Ya, S Tyler. Tapi kalau mereka tidak menggunakan akalnya sesuai dengan dalil-dalil yang benar, ya sama aja. Itu orang bodoh sesungguhnya. Ya, meskipun tidak sekolah, Nabi itu nggak lulus SD. Loh iya tuh. <laughs> Nabi nggak lulus tapi oh, manusia paling cerdas. Ya karena bisa menangkap pesan-pesan wahyu dan beliau adalah manusia paling sempurna, paling tinggi derajatnya. Ya, kalau urusan ini gelar tuh nggak ada. Sekarang di pinggir balik itu gelarnya masya Allah panjangnya luar biasa. Iki gelar tenanan boleh ngapusi, boleh tuku ijazah. Betul ada ijazah itu duit 10 juta bisa kok. Ya. Dan itu aspal memang persis seperti asli tapi palsu. Betul-betul dikeluarkan dari institusi isu itu bisa jadi tapi ternyata dulu nggak kuliah. Ya, wisuda, bisa wisuda. Ya, langsung misalnya bisa ikut wisuda, tahu-tahu muncul di wisuda. Lo itu ada konon katanya ini menurut berita. Masya Allah, hanya apa? Agar bisa daftar menjadi caleg. Ya. Masya Allah, capres. Ya. ya kita, saya sih nggak pengen mendaftar jadi capres, saya pengen jadi presiden. <laughs> Kalau calon tuh apa calon? Ya, remuk kita sudah habis duit, belum tentu jadi. Ya, doakan. Loh, <laughs> siapa tahu, iya kan? Ya, kalau Allah menjadikan jadi presiden, masya Allah. <clears throat> Kemudian ini penting bahwa hukum itu, ya, status hukum itu sesungguhnya pada hakikatnya, bukan pada namanya. Ngaku nih Islam nek hakikatnya nggak islami ya bagaimana? Ya, ngakunya ahlu sunnah, ngakunya ahlu tauhid, tapi kenyataannya masya Allah banyak berbuat syirik. Bukan itu. Jadi besok kalau di dunia memang di dunia ini hukum itu berdasarkan kenyataan lahiriah. Barang siapa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, ya sudah. Haruma maluhu wa damuhu wa irduhu. Tetapi wahasi hisabuhu ala Allah. Urusan besok di akhirat hukum itu berdasarkan apa? Hati. Karena Allah yang tahu. Kalau di dunia ini ya sudah, dia mengaku muslim, dia menunjukkan amalan-amalan islami, ya sudah kita terima. Kita tidak tahu batinnya. Barangkali dia munafik. Zaman Rasulullah ada orang-orang munafik. Lahiriahnya persis seperti sahabat, tapi batinnya mereka menyimpan kekufuran. Nabi tidak menghukumi mereka. Biarkan saja meskipun Nabi tahu. Ya. Tetapi besok di akhirat ya beda urusannya. Allah akan menghukumi kita berdasarkan apa? hatinya karena Allah Maha mengetahui. Kemudian <clears throat> eh, faedah berikutnya begitu sulitnya menghilangkan kebiasaan yang terjadi atau yang sudah ada di dalam benak seseorang sudah mendarah daging jujur saja tadi ya memang berat sulitnya ini menunjukkan betapa sulitnya menghilangkan kebiasaan. Oleh karena itu kita butuh kesungguhan, butuh kesabaran, butuh waktu lama, ya. Dan butuh istiqomah. Jadi kalau hanya ya bisa jadi ya sekarang rajin, ya. Tapi kalau besok nggak tetap dijaga bisa jadi. Oleh karena itu butuhlah kesungguhan kita. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu. Kalau sekarang kita sudah diberi kemudahan mengaji, kemudahan belajar tauhid, bersyukurlah kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Bersyukur ini karena ini bukan karena oh saya ngaji, mahasiswa kok nggak ngaji. Kalau pulang begitu gaya banget itu. Enggak boleh. Bersyukurlah kepada Allah. Ya, karena kalau kita bersyukur Allah akan mudahkan nambah nikmatnya kepada kita. Ini penting, jangan sombong. Ya. Mentang-mentang mungkin yang perempuan dulunya belum pakai jilbab, sekarang jilbabnya besar, subhanallah. Eh, saya, wah, mahasiswa UGM gitu ya, merasa hebat, merasa ini, ya, sok begini, sok begini, jangan. Ya, jangan sombong sekali lagi. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Karena kita tidak tahu, bisakah kita istiqomah? Bisakah kita menghadapi berbagai macam cobaan ujian? Karena betapa dahulu kebiasaan-kebiasaan itu sudah seakan-akan mengakar mendarah daging. Mari kita buang, ya, karena betapa sulitnya membuang itu. Kemudian kalau tadi disebutkan orang-orang kafir itu beriktikaf yakufuna ya biha mereka beriktikaf di pohon atau di dekat pohon maka ini menunjukkan bahwa iktikaf itu termasuk salah satu bentuk ibadah ibadah yang hanya boleh dilakukan untuk Allah dan dengan cara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Seandainya itu urusan bukan ibadah, nggak dilarang karena urusan ibadah itu hukum asalnya apa? E, selain urusan kebiasaan e, kehidupan dunia ini, hukum asalnya boleh. Tetapi karena ini tadi dilarang, ini menunjukkan bahwa i'tikaf termasuk ibadah, ibadah karena hukum asal al aslu fil ibadah eh, al hadar. Hukum asal ibadah itu haram, dilarang kecuali yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini harus difahami. Ini kaidah penting ya. Ketika ini tadi dilarang oleh Nabi, ini menunjukkan bahwa ini ibadah karena tidak ada dalilnya. Faham ya? Jadi antum harus pandai mengambil istimbat seperti ini. Dari mana sisi pendalilannya? Kemudian wajibnya kita menutup pintu-pintu yang bisa mengarah pada segala perbuatan syirik. Jadi meskipun tadi tidak langsung menyembah, tidak langsung menyembah apa? Pohonnya tidak. Tapi asalnya apa? Wow, oh, ini pohon hebat, bisa mudah-mudahan mendatangkan berkahan. Enggak menyembah, tapi lama-lama nanti akan menyembah. Makanya tutup segala perkara yang bisa mengarah kepada perbuatan dosa, termasuk apalagi diantaranya dosa besar yang paling besar yaitu dosa syirik. Jadi ada wajibnya saddudz dzara'i atau saddudz dzari'ah. Contoh misalnya ada banyak nanti konsep ini. Mengapa lagi perempuan yang bukan mahram tidak boleh berduaan? Loh, Mas, saya tuh nggak ngapa-ngapa cuma duduk berdua kok. Nyenggol aja enggak. Loh iya. Memang asalnya kalau cuma duduk ya ora dosa. Asalnya. Tetapi karena ini bisa berdua lo ngapain? takon kenalan, ya kan? Habis itu ya macam-macam. Akhirnya terjadilah yang mereka inginkan. Yang dilarang itu maka la taqrabuz zina. Ya, janganlah mendekati zina. Hukum asalnya yang dilarang itu zina. Tapi karena mendekati zina itu bisa mengarah kepada perbuatan zina, maka mendekati aja sudah ditutup agar tidak terjadi zina. Subhanallah ya, Islam luar biasa, tindakan preventif. Kemudian bolehnya kita bersumpah ketika berfatwa. Walladhi nafsi biyadih. Ya. Tadi kultum walladhi binafsih. Kama qalat Banu Israel li Musa. Demi Allah, sungguh kalian mengatakan ucapan sebagaimana yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Boleh kita mengucapkan demi Allah seperti itu. Kemudian bahwa umat ini akan melakukan hal-hal amalan-amalan yang dahulu pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Artinya ada sebagian umat ini yang melakukan seperti itu. Dan ini nyata, real. Ya, tidak bisa kita pungkiri. Orang berbuat syirik, orang menyembah ini, mengagungkan ini, mengagungkan itu. Ya kan? Ada kan? Ada. Ya. Maka ini berita nubuah yang sudah terjadi. Kemudian ketika uh, ini yang disebutkan tadi dalam hadis, beliau mengisahkan tentang perilaku orang Yahudi atau orang Nasrani, ya. Latar kabunna sanana man kana qablakum. Ini sebagai apa? Sebagai celaan bagi umat-umat terdahulu yang suka menyelisihi ajaran Rasulnya. Namun begitu, maknanya ini sebagai peringatan wahai kalian umat Islam, jangan sampai mengikuti mereka. Maksudnya begitu. Jadi celaan yang diberikan kepada umat-umat Yahudi dan Nasrani atau umat-umat terdahulu ini membawa arti maksud agar kita berhati-hati jangan sampai melakukan hal-hal yang pernah mereka lakukan. Kemudian ada bab berikutnya di sini ma jaa fi li ghairillah tentang menyembelih untuk selain Allah wa qaulillahi ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala Qul inna salati katakan inna salati sesungguhnya salatku wa nusuki dan sembelihanku korbanku wa mahyaya hidupku wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin hanya untuk Allah Tuhan semesta alam la syarikalah yang tidak ada sekutu baginya wa bidzalika umirtu dan itulah yang diajarkan diperintahkan kepadaku wa ana awalul muslimin dan aku adalah orang-orang yang pertama kali berislam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, yang diperintah siapa ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul katakan wahai Muhammad, inna salati sesungguhnya salatku, wa nusuki kurbanku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb semesta alam. La syarikalah yang tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu. Itulah yang diperintahkan kepadaku. Padahal perintah kepada Nabi juga perintah kepada umatnya. Ini kaidah. Kaidahnya adalah perintah kepada Nabi juga perintah kepada umatnya. Wabidzalika itu Itulah yang diperintahkan kepadaku. Wa ana awalul muslimin dan aku adalah orang-orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah-perintah itu. Nabi mengatakan sami'na wa ata'na. Ya. Yeah. Jadi kalau kita mengaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi mengharap nggih syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya monggo kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya aneh jauh ya bara dari api. Kok dia mengharap syafaat Nabi tapi dalam praktek sehari-hari tidak mau derek Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini aneh, tidak masuk akal. Ya piye sih sampean sampean itu Mas? Wong jare ini ngarep-arep syafaat Nabi kok ora gelem derek Nabi. Iki ndak enggak masuk akal ini. Ndak logis. Kalau kita betul, ya kowe apa pengen? Pengen Mas, tapi karena saya pengen, saya lakukanlah ya usaha-usaha untuk mendapatkan syafaat itu. Apa? Ikuti Nabi. Ini penting sekali. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini bahwa menyembelih hewan korban untuk selain Allah termasuk syirik akbar. Dan tidak usah jauh-jauh ke 14 abad yang lalu, sekarang pun masih ada fenomena-fenomena seperti itu dan yang melakukan juga sebagian juga kaum muslimin. Karena apa? karena dia disebutkan sesudah kata salat inna salati wa nusuki perhatikan menunjukkan bahwa ini perkara yang sangat besar sebagaimana orang yang salat untuk selain Allah ya ini syirik berdoa beribadah salat kepada selain Allah hukumnya syirik akbar begitu pula beribadah dengan cara menyembelih kurban untuk selain Allah maka termasuk syirik akbar yang kedua bahwa sholat dan berkorban termasuk ibadah yang paling besar. Disebutkan secara khusus di sini. Mengapa tidak puasa? Mengapa yang lain? Nah, ini menunjukkan bahwa sholat dan berkorban termasuk ibadah yang sangat agung. Kemudian yang ketiga, wajibnya melakukan seluruh ibadah murni ikhlas hanya untuk Allah. Jadi kita wajib memberikan seluruh ibadah kita dengan segala bentuknya murni dan ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bahwa ibadah itu bersifat tauqifiyah. Artinya, harus ada perintah harus ada dasar dalilnya dari Allah dan Rasulnya, yaitu dalam ajaran agama Islam. Baik dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Kalau tidak ada, maka itu bukan ibadah. Dan tidak boleh di, tidak boleh dilakukan. Kemudian, seluruh perbuatan seseorang atau perbuatan manusia, seluruh perbuatan manusia yang baik, ya, seluruh perbuatan baik manusia di dalam kehidupan ini, jika diniatkan untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka statusnya bisa berubah sebagai ibadah. Contoh misalnya, kita makan, hukum asalnya makan sesuatu yang mubah, perkara duniawi. Tapi kalau niat makan kita agar kita menjadi sehat lalu bisa menegakkan ibadah dengan baik kepada Allah, maka makan kita saat itu adalah bernilai ibadah. Tapi kalau sekedar makan, yo ya ben seneng, yo ya nggak dosa, tapi juga tidak berpahala. Ya, misalnya, ya seorang uh, ikhwan misalnya, saya makan biar sehat, ya, misalnya gitu ya biar nanti bisa bekerja, biar nanti bisa menghidupi istri misalnya. Maka termasuk ibadah. Bekerja, kalau ini halal, termasuk perbuatan baik tadi. Bekerja yang halal, sekedar bekerja cari duit, maka tidak berdosa, tapi tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau niatnya tadi, dia bekerja untuk mencari penghidupan yang halal agar dirinya ya bisa beribadah kepada Allah agar dirinya bisa terhindar dari minta-minta agar dirinya bisa beribadah mungkin berinfak, mungkin beribadah yang lainnya, maka ini termasuk ibadah. Sama-sama bekerja, ya, niatnya berbeda. Kemudian <clears throat> bahwa amal perbuatan itu yang dinilai adalah yang akhir. Yang dinilai adalah yang yang akhirnya. Meskipun di awalnya hebat, tapi kalau di akhirnya jelek ya di akhirnya itu. Ya. Meskipun di awalnya mungkin jadi orang-orang yang tidak baik, lalu kemudian di akhirnya dia menjadi bertaubat, maka dinilai yang terakhir itu. Oleh karena itulah kita senantiasa hendaknya mohon kepada Allah diberi apa? Khusnul khatimah, akhir hidup yang yang baik. Karena itu nanti dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka salatlah li rabbika untuk Tuhanmu yaitu Allah. Jadi salat hendaknya dilakukan dengan ikhlas hanya untuk Allah. Wanhar dan berkorbanlah untuk Tuhanmu yaitu Allah saja. Jadi salat itu harus dilakukan hanya untuk Allah karena ibadah. Berkorban juga harus dilakukan untuk Allah saja karena ini iba, ibadah. Tidak bisa kita lakukan untuk selain selain Allah. Ini penting ya makna di dalam surat uh, eh, al kawthar yang pendek itu. Ini juga menunjukkan bahwa menyembelih kepada selain Allah ya, itu termasuk syirik akbar karena menyembelih korban termasuk ibadah. Sedangkan memberikan ibadah kepada selain Allah hukumnya apa? Syirik akbar. Yang kedua, tadi sama ya bahwa salat dan e, berkorban termasuk ibadah yang paling paling besar. Yang ketiga, bahwa sholat dan menyembelih korban termasuk ibadah yang paling besar untuk menyukuri nikmat Allah. Di awal kalimat itu inna a'tayna kal kautsar. Sungguh kami telah memberi kamu wahai Muhammad al kautsar nikmat yang sangat banyak. Karena kamu sudah mendapatkan nikmat yang sangat banyak. Nikmat diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, dijadikan manusia paling sempurna, menjadi manusia paling tinggi derajatnya, diampuni dosa yang lalu dan akan datang nabi ini. Fasalli rabbika wanhar. Maka sebagai ungkapan syukur atas berbagai nikmat itu, lakukanlah salat dan berkorban li rabbika ikhlas untuk Tuhanmu. Maka kalau kita sudah dijadikan seorang muslim, diberi kesehatan, kekuatan, umur, rezeki, macam kemudahan ya Allah, mari kita banyak-banyak bersyukur di antaranya dengan apa? mengerjakan solat dengan ikhlas dan sebaik-baiknya, wanhar dan suka berkorban. Ya. Kalau kita mampu jangan bakhil untuk berkorban. Berapa bulan lagi? Elo, sembelih korban? Ya. Ya korban banyak. Kalau korban untuk sembelih memang pada saat itu nanti Idul Ad, Idul Adha. Ya. Silakan di di apa namanya? dihitung mulai hari ini. Ini penting ya. Jadi salah satu bentuk syukur kita yang paling besar kepada Allah apa? mengerjakan salat dan berkorban. Ini salah satu ungkapan syukur kita yang paling besar kepada Allah. Secara bahasa, nanti penting yang sudah belajar bahasa Arab perhatikan. Inna a'tainakal kautsar. Kemudian fasolli. Ada huruf fa di situ. Ya, jadi kalimatnya fasolli. Ada huruf huruf fa. Huruf fa di situ menunjukkan fa sababiyah yang menjadi sebab. Karena kamu sudah diberi nikmat banyak, maka sholatlah dan berkorbanlah untuk Allah. Berarti kalau kita sholat dan berkorban sebagai apa? Karena kita mendapat nikmat yang banyak sebagai ungkapan syukur. Ini penting ya, makanya perlunya kita mempelajari bahasa Arab seperti ini. Lebih mantap nanti dalam memahami. Inna al-ta'ina us apal sejak kita masih kecil. Tapi maknanya beribon Mas? Yus pokoknya yang Wah. Jangan kita sudah gede, kita sudah belajar, hendaknya selalu meningkat. Nabi saja diperintah oleh Allah supaya memohon kepada Allah ditambah ilmunya. Wa qur zidni ilman. Jadi nabi itu diperintah oleh Allah. Nabi itu manusia paling berilmu tapi masih diperintah oleh Allah supaya minta tambahan. Bukan tambahan duit, tambahan rezeki, tambahan harta, tambahan istri, tambahan anak, bukan. Tapi tahan apa? Tambahan ilmu. Subhanallah. Maka kita tidak ada istilah pensiun dalam belajar. Meskipun pensiun kerja, belajar tetap tidak ada istilah pensiun. Kapan pensiun? Kalau kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi di akhir-akhir hidupnya justru sering menerima wahyu itu di akhir-akhir hidupnya. Menunjukkan justru semakin tua semakin menjadi-jadi dalam belajarnya. Ya, harus begitu. Jangan tua-tua keladi, ya maksudnya itu yang negatif. Tidak. Tua-tua keladi, oh iya. Tapi semakin tua semakin menjadi-jadi semangatnya dalam mencari ilmu. Ya, ini penting untuk diperhatikan. Kemudian kita wajib mendekatkan diri kepada Allah dengan cara sholat. Perhatikan, ada banyak orang, mas, yang penting iling. Ya. Enggak, loh aku ya wis ngat, wis anu kok, wes ngibadah. Ya, yang penting kan iling. Lu nilai sholat itu kan zikir kepada Allah. Aqimis sholata li zikri kata mereka. Yuk ya, berdalil. lu mas sholat kita langgung ngeling Allah toh. Sing penting iling. Solat sholat ini dongo atau artinya? Ya, banyak orang berpaham seperti ini. Di antaranya adalah aliran kepercayaan. Ya. Di antaranya ada macam-macam itu modelnya. Ada ini, ada itu. Yang penting eling. Ya sudah, selesai. Yang penting eling. Ya. Kita tidak wajibnya ya, berzikir kepada Allah dengan cara menegakkan solat. Tadi apa? Fasolli kok kalimatnya. Bukan fadzakir atau fadzkur rabbaka tidak, tapi fasolli Ingat ya, ini penting untuk berarti. Jadi kita harus jeli dalam mengambil ya, setiap kata dalam Al-Qur'an. Ini mantap kita. Mas, kalimatnya itu bukan fadzkurillah, bukan tapi fasolli. Nah, seperti itu kalimatnya. Kemudian juga kita wajibnya ya mendekatkan diri kepada Allah dengan berkorban. Maka kalau kita mampu, kita hendaknya menyembelih korban dalam rangka beribadah kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Jadi penting ya. Eh, kaitannya dengan e, kitab tauhid tentu saja jelas ini kalimat-kalimat ya fasolli li rabbika itu loh kalimatnya wanhar salatlah dan sembelihlah korban hanya li rabbika ini kalimat hanya untuk Allah artinya apa ikhlas tidak boleh berbuat syirik tidak boleh diberikan kepada selain Allah ini intinya yang kita pelajari di sini tentu saja jadi eh, setiap kalimat hendaknya betul-betul kita perhatikan. Sampai jam berapa kita? Jam 5 atau ilmiah kurang hormat? Sampai di sini? Oh setengah lima? <laughs> ya nggak apa-apa tadi uh, mulainya juga lebih sedikit. <laughs> Iya. Tidak apa-apa ya, insya Allah demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas sunnah Rasulullah dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita pemimpin-pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang bertauhid, yang menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga umat Islam diberi kemudahan dalam mempelajari ilmu, diberi eh, kelonggaran hatinya untuk bisa bertauhid dan menegakkan Al-Quran serta sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu laik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.